بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang justru membuat kami jauh daripadamu. Wahai Allah Maha Suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu apapun, kecuali apabila Engkau mengajarkannya kepada kami. Sungguh engkau maha alim, maha mengetahui, dari mulah ilmu, dan engkau maha hakim, maha bijaksana. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencintai dan meridhoi anda. Cahaya Allah selalu bersama anda. Allahumma amin. InsyaAllah pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang surat Al-Fatihah yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah, nama-nama daripada surat Al-Fatihah, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini sangat penting karena kita selalu membacanya di dalam sholat, eh, minimal kita membacanya satu hari 17 kali yaitu di dalam sholat wajib subuh dua, duhur empat, asar empat, maghrib tiga, isya empat, tujuh belas rakaat. Yang mana Al-Fatihah ini kalau kita menghayati dan mentadaburinya sungguh pengaruhnya sangat besar apalagi Al-Fatihah ini adalah merupakan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan yang lainnya tentu dengan sanad yang sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebuah hadis qudsi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal. Allah azza wa jalla, azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha maha agung. Allah berfirman, Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li'abdi ma sa'al. Aku membagi salat. Maksudnya di sini Al-Fatihah jadi di antara nama Al-Fatihah adalah as solah Karena selalu dibaca dalam sholat. Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang dia minta aku berikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Al-Fatihah itu oleh Allah dibagi dua yang separuh untuk Allah, yang separuh untuk hambanya, dan apa yang diminta oleh hambanya dalam surat Al-Fatihah itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan dan dikabulkan. Lalu kata Allah, وَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam Maka Allah menjawab Hambaku memuji aku Wa idha qala ar-Rahmanur Rahim Qala Allah Ta'ala atma alaiya abdi Apabila hamba itu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menjawab, "Hambaku menyanjung-nyanjung aku." Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah Ta'ala majjadani 'abdi. Apabila hamba mengucapkan Malik yaumiddin, raja di hari pembalasan. Allah menjawab, hambaku mengagung-agungkan aku. Fa'idha qala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala, haza baini wa baina abdi wa li'abdi ma sa'al. Apabila hamba itu mengucapkan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Allah menjawab Ini antara aku dengan hambaku Dan bagi hambaku apa yang dia minta Iyaka na'budu itu milik Allah Iyaka nasta'in milik kita dan apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Apabila seorang hamba mengucapkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang kau murka atas mereka, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Maka Allah mengatakan, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai dan meridhoi Anda selalu. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan, kesabaran, ketabahan dan kesembuhan. Allahumma amin. Itulah Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat baca Fatihah itu kita bayangkan bahwa tiap-tiap kita mengucapkan ayat itu Allah selalu jawab. Itu kalau kita kepingin khusyuk. Kalau kita ingin khusyuk waktu sholat, jadi bacaannya itu yang tenang, yang rileks, tiap-tiap ayat kita rasakan bahwa Allah selalu menjawab. Bagaimana tadi telah disebutkan. Karena memang ini dialog antara kita dengan Allah. Setiap ayat kita baca, Allah selalu menjawab dan meresponnya. Dan bahkan yang kita minta apa saja di dalam Al-Fatihah itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa, betapa agung Al-Fatihah. Kita baca 17 kali kalau kita menghayati pengaruhnya luar biasa. Orang yang membaca mantra satu hari satu kali saja itu punya pengaruh yang demikian dahsyat. Apalagi kita membaca Al-Fatihah ini minimal satu hari 17 kali. Tentu kalau kita membacanya dengan khusyuk, sungguh pengaruhnya tiada tara dan tiada bandingan. Sekarang mari kita lihat tentang tafsir surat Al-Fatihah Pertama-tama ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat yang sangat istimewa karena Allah Subhanahu wa taala selalu membuka surat-surat Al-Qur'an dengan ayat ini. Pembuka surat-surat Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah, kita sangat dianjurkan ketika kita hendak memulai sesuatu, kita membaca Bismillah. Agar supaya sesuatu yang kita lakukan itu tidak terputus kebaikannya, tidak terputus barokahnya. Agar supaya selalu kita mendapat pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiap-tiap kita melakukan suatu amalan, selalu dianjurkan membaca bismillah. Al-Hafidh Ibnu Kathir, rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan walihada تُسْتَحَبُّ fi awwali kulli amalin wa qawlin. Oleh karena itu, Al-Fatihah ini sangat dianjurkan pada tiap-tiap memulai suatu amalan atau suatu ucapan. Al-Fatihah kalau orang mau makan, uh, uh, bismillah maksudnya bismillah. Orang mau makan, baca bismillah. Ketika mau wudhu, membaca bismillah. Ketika memulai khutbah, membaca bismillah. Kemudian juga ketika menyembeli membaca bismillah. Ketika hendak berpikir membaca bismillah. Kemudian juga ketika hendak berhubungan suami istri, membaca bismillah ketika masuk rumah membaca bismillah dan yang lainnya. Bismillah ini sangat dianjurkan tiap-tiap kita memulai semua amalan atau ucapan bismillah. Dengan nama Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah merupakan salah satu nama yang istimewa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah dari kata-kata aliha ya'lahu. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang tidak disekutukan dengan sesuatu yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa Allah ini adalah al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Karena semua nama-nama Allah daripada asmaul husna itu selalu kembali kepada Allah. Kalau ada orang ditanya, siapakah Ar-Rahman itu? Dia akan menjawab, Ar-Rahman adalah Allah. Siapakah Ar-Rahim itu? Ar-Rahim adalah Allah. Siapakah Al-Malik itu? Al-Malik adalah Allah. Siapakah Al-Jabbar itu? Al-Jabbar adalah Allah. Seluruh nama-nama Allah kembalinya kepada Allah. Jadi Allah ini merupakan tanda khusus atas Rabb atas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Bismillah dengan nama Allah. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu yang lainnya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebenarnya pecahan daripada rahmat, kasih sayang. Ar-Rahman war Rahim isman min minar rahmah. Jadi Rahman dan Rahim itu dua nama yang merupakan pecahan daripada rahmat. Hanya ada beberapa beda. Kalau Rahman yang maha pengasih, yang maha pemurah, Ar-Rahman itu umum. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini mendapatkan Rahman Allah. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini mendapatkan kemurahan Allah. Semuanya dapat. Orang mukmin, orang kafir, orang taat, orang maksiat, orang munafik, siapapun dia di alam semesta ini mendapatkan rahman Allah, rahman. Mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Oleh sebab itu kita lihat orang kafir oleh Allah diberi makan, diberi minum, diberi segala-galanya. Diberi kesehatan, diberi rumah tangga yang yang harmonis dan yang lainnya. Ini diantara Rahman Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Rahmanat dunia wal akhirah. Allah adalah maha pemurah dunia dan akhirat. Tapi kalau Rahim, penyayang, Rahim, penyayang, ini khusus untuk orang-orang beriman saja. Khusus orang-orang beriman saja. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil muminina rahima. Dan bahwasanya Allah itu rahim, maha penyayang kepada orang-orang beriman. Allah menyayangi orang-orang beriman. Allah memberikan kepada mereka hidayah, petunjuk, dan berbagai macam nikmat-nikmat jasmani, rohani, lahir batin, dan dunia akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah merahmati anda, Allah menyayangi anda. Rahman dan Rahim, nama Allah yang sangat indah. Salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Ar-Rahman idza su'ila a'ta. War-Rahim idza lam yus'al ghadib. Ini diantara beda Rahman dan Rahim menurut beliau. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, maksudnya apabila Allah itu diminta, Allah selalu memberikan permintaan itu. Siapapun yang meminta, diberi oleh Allah permintaannya. Karena Allah Rahman, pemurah, Allah Loman, Adapun Ar-Rahim idza lam yus'al ighadib. Ar-Rahim yang Maha Penyayang maksudnya kalau tidak diminta Allah itu marah. Kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah marah. Kenapa? Karena orang yang yang tidak mau minta kepada Allah, nggak mau doa kepada Allah dianggap orang sombong. Allah marah. Subhanallah. Jadi Allah ini Maha Indah. Allah suka apabila kita meminta kepadanya dan dia memberikan permintaan-permintaan kita. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama yang sangat indah yang kita dianjurkan meniru Allah Subhanahu wa taala dalam dua nama ini yaitu kita sebagai manusia sangat dianjurkan mempunyai sifat rahmah, sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama' orang-orang yang penyayang, mereka disayang oleh yang maha penyayang. Sayang yang di bumi, yang di langit pasti sayang kepadamu. Man la yarham, la Yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tafsir yang singkat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suka dipuji, karena Allah memang maha terpuji. Alhamdulillah, ini ucapan-ucapan tanda syukur syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi tiga rukun. Yang pertama-tama kita bersyukur dengan hati. Kita meyakini semua nikmat yang ada ini bukan hasil usaha kita semata. Tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita syukur dengan lisan. Di antaranya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagimu wahai Allah. Pujian-pujian kami panjatkan hanya kepadamu ya Allah. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Lalu yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh yaitu kita mempergunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk taat kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Apabila kita telah bersyukur dengan lengkap, dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota tubuh, maka jangan khawatir nikmat Allah kepada Anda akan ditambah lagi dan pasti ditambah. Anda tinggal menunggu saja tambahan itu. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan menambah lagi nikmat itu untuk kamu memuji-muji Allah. Allah suka dipuji. Terutama orang yang hendak meminta. Sebelum meminta memuji-muji dulu. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau hendak uh, memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Beliau tidak langsung meminta syafaat itu, tapi beliau memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa yang belum pernah beliau memanjatkan seperti itu. Lalu tanpa meminta, hanya memuji saja, Allah mengerti, Allah memahami, Allah tahu bahwa ini ada permintaan. Sehingga tanpa meminta dengan memuji saja, Allah telah mengabulkan. Lalu Allah mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, was'al tu'tah, wasfa' tusyafa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberi permintaanmu, dan berilah syafaat, kau diberi izin untuk memberi syafaat. Memuji-muji Allah, puji-puji Allah. Semakin pandai kita memuji-muji Allah, maka semakin layak permintaan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat eh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi dan yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ama inna rabbaka yuhibbul mahamid." Ketahuilah bahwa Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mahamid Allah suka dengan pujian-pujian. Allah suka dipuji, Allah senang dipuji, karena memang Allah maha terpuji, nikmatnya kepada kita sangat banyak. Allah maha suci, Allah maha baik, dan Allah maha segala-galanya, maka sangat pantas kita memujinya. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat An-Nasai, kemudian juga At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah." dzikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Adapun doa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pujian-pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian-pujian. Maka dari itu pernah suatu ketika, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat eh, i'tidal, Rasulullah mengucapkan, Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Lalu ada seorang sahabat yang mengucapkan, Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya sahabat ini memuji-muji Allah. Kemudian setelah selesai salat Rasulullah tanya, Manil qail? siapa yang mengucapkan tadi? Para sahabat mula-mula takut, dikira Rasulullah akan marah. Lalu salah seorang sahabat mengaku, saya ya Rasulullah yang mengucapkan. Apa kata Rasulullah? Laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku tadi melihat 30 malaikat lebih berlomba-lomba untuk bersegera mencatat kata-kata yang kau ucapkan tadi itu. Subhanallah. Jadi malaikat berlomba 30 malaikat lebih berlomba-lomba untuk siapa yang lebih cepat mencatat kalimat tadi. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dipuji dan sudah selayaknya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabb Rabbil Alamin. Rob sekalian alam. Allah adalah Rob sekalian alam. Rob, apa itu Rob? Para ulama mengatakan Rob maknanya adalah Al-Ma, Al-Khalik, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, kalau kita artikan bahasa Indonesia Tuhan sekalian alam. Maksudnya Rob dalam bahasa Arab itu mencakup tiga hal. Rob artinya Al-Khalik. Allah adalah maha pencipta. Allah yang menciptakan segala-galanya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Allah adalah pemilik. Allah yang memiliki segala-galanya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Mudabbir yang mengatur. Allah yang mengatur semuanya, segala-galanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu Rob Rabbil Alamin Allah adalah Rob seluruh alam semesta Al-Alamin semua yang ada selain Allah Alam itu artinya semua yang selain Allah namanya alam Langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya Yang di dalamnya semua itu adalah alam Dan Allah yang menciptakan semua itu Yang memiliki semua itu dan yang mengatur semua itu. Oh, alangkah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadi telah kita singgung tentang ini di ayat yang pertama hanya ada satu tambahan tentang Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Sahih Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah" lama tami'a fi jannatihi ahad walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad sekiranya orang mukmin tahu hukuman yang ada di sisi Allah maka tidak ada seorang mukmin pun yang berharap bisa masuk ke dalam syurganya jadi kalau sekiranya orang mukmin itu tahu betapa keras murka Allah, adab Allah, marah Allah, maka seorang mukmin pun tidak ada yang berharap bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, sekiranya orang kafir mengetahui rahmat, kasih sayang yang ada di sisi Allah, maka tidak ada seorang kafir pun yang putus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya orang kafir itu tahu betapa rahmat yang ada di sisi Allah, maka orang-orang kafir itu tidak ada satupun yang putus asa dari surga Allah. Artinya semuanya yakin bakal masuk surga karena rahmat Allah yang demikian luar biasa. Subhanallah. Inilah para pendengar yang budiman mungkin malam ini yang bisa kita bahas karena waktu yang sangat terbatas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang dibahas ayat nomor 4 dan ayat-ayat setelahnya. Yang penting kita jangan pernah melupakan Al-Fatihah ini dibaca dalam sholat terutama yang khusyuk, yang penuh dengan tadabbur dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat dan kita jangan pernah melupakan melupakan untuk berdoa dengan doa-doa yang ada di Al-Fatihah ini karena semuanya mustajab. Bahkan sebagian salafus soleh mengatakan al itu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran wa sirruha hadihil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan di dalam Al-Fatihah itu rahasianya ada di ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang insya Allah akan dibahas pada hari Jumat mendatang. Inilah mungkin dari saya sebagai materi pembuka. Baik kita Rumah 100,5 Radio Dawa Islam Menurut baru saja kita ikuti bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Wahab Romi. Dan di kesempatan kali ini kami buka sesi pertanyaan Bagi Anda yang ingin bertanya mengenai kajian yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Wahab Romi. Anda bisa hubungi dengan kami seperti biasa di SMS Center di 085 233 244 Dan kami mengharap pertanyaan Anda soal dengan materi yang dibahas di kesempatan kali ini. Namun untuk membersih waktu, saya akan serahkan kepada Ustaz Abdul Hidromi untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد Para pendengar yang budiman rahimakumullah dimanapun anda berada Ini sudah banyak SMS yang masuk uh, Tapi ada beberapa yang uh, menanyakan permasalahan khilafiyah ya Tentang uh, tentang Al-Fatihah dalam sholat dan yang lainnya Dan di radio ini insya Allah kita tidak bahas masalah khilafiyah karena pendengar radio ini majmuk sehingga kita tidak ingin uh, mengangkat masalah-masalah yang menjadi perbedaan pendapat di sini apalagi masalah-masalah yang merupakan furu'iyah cabang-cabang agama. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan yang tidak terjawab di radio, uh, eh, silahkan Abdullah dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai penyejuk umat Apakah surat Al-Fatihah mempunyai pengaruh psikologis yang sangat luar biasa bagi yang mengucapkan dan yang mendengarkan Makasih banyak Wassalamualaikum dari Ibu Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memang benar ya, surat Al-Fatihah ini mempunyai pengaruh psikologis Bahkan bukan hanya psikologis, tapi juga uh, jasmani jasmani dan rohani pengaruhnya ada dan luar biasa bagi orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan. Itu memang benar dan itu ter, uh, eh, diakui. Yang lalu juga telah kita bahas bahwa pernah para sahabat diminta untuk mengobati uh, kepala desa yang disengat kala jengking. Lalu salah seorang sahabat Rasulullah SAW hanya membacakan Al-Fatihah dan ternyata orang itu langsung sembuh. Langsung sembuh. Padahal hanya baca Al-Fatihah saja. Lalu Rasulullah e, mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Artinya Rasulullah menyetujui bahkan Rasulullah memberikan nama Al-Fatihah adalah ruqyah, jampi-jampi mantra-mantra yang diperbolehkan. Jadi memang dengar ada pengaruh psikologis apalagi ada doa ya, ada doa yang mana juga di antara nama Al-Fatihah itu Ummul Quran ya, ibunya Al-Quran karena Eh, inti Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Nanti kita bahas juga pada akhirnya inti Quran ada di Al-Fatihah. Ada nama Allah, ada sifat Allah, ada iman kepada hari akhir, ada doa, kemudian ada nasihat dan yang lain-lainnya. Jadi benar kalau kita memahami dan mentadaburi, insya Allah Al-Fatihah itu sangat banyak pengaruhnya pada jasmani dan rohani kita semuanya. Assalamualaikum Ustaz yang selalu dirahmati Allah Ustaz surat Al-Fatihah kan keutamaannya banyak Terus apakah bagus jika kita dalam berdoa membaca surat tersebut Bahkan kadang kalau di dalam suatu majelis ada doa juga selalu menggunakan ayat tersebut Apakah itu boleh uh, lebih afdol? Bagaimana jika dengan orang yang mengirim Al-Fatihah untuk si Fulan yang sudah meninggal Apakah itu juga afdal Ustaz Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih atas doanya. Amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Al-Fatihah itu keutamaannya sangat banyak. Yang jelas jawaban saya, uh, jawaban saya ringkas saja. Uh, boleh seseorang itu bertawasul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Tawasul ya. Tawasul artinya dia membaca Fatihah lalu berdoa kepada Allah. Boleh itu tawasul dengan amal soleh. Sama dengan setelah orang baca Quran, kemudian dia kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawasul dengan amal soleh tidak apa-apa, yang mana membaca Al-Fatihah termasuk di antara amal soleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah Allah menunda mengabulkan doa-doa kita karena Allah ingin memberi kesempatan kepada kita untuk terus lebih banyak memperbaiki diri dulu. Jazakumullah khair dari Raras. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sebagai orang mukmin selalu husnudun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sudah berdoa tapi ternyata kita merasa doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memilihkan yang terbaik untuk hambanya. Yang lalu pernah kita bahas ketika membahas masalah doa. Bahwa seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat dikabulkan doa. Maka tidak ada doa yang tertolak. Yang ada adalah doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama doa itu oleh Allah dikabulkan di dunia ini cepat atau lambat. Kemungkinan yang kedua, doa itu oleh Allah tidak dikabulkan di dunia, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang ketiga, doa itu e, tidak diberikan oleh Allah seperti yang kita minta. Tidak diberikan kepada Allah seperti permintaan kita, tapi dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak balak. Jadi dialihkan doa itu oleh Allah untuk menolak balak. Jadi misalnya kita minta rezeki, minta harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah misalnya, itu nggak dikabulkan di situ dialihkan ada balak mau turun, lalu balak itu ditabrak oleh doa kita. Ya, itulah doa kita. Jadi kita selalu husnubon. Anda juga perlu melihat bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka doa oleh Allah dikabulkan setelah sekian tahun. Seperti Nabi Nabi Yunus Ah, Nabi Nabi Ayub, Nabi Ayub alaihi salam yang beliau sakit dengan penyakit yang cukup parah. Beliau berdoa kepada Allah, berdoa, berdoa dan berdoa. Dan doanya itu oleh Allah dikabulkan tujuh tahun kemudian. Ya, tujuh tahun kemudian. Subhanallah. Tapi beliau selalu husnudon kepada Allah. Ada kalanya Allah itu senang mendengar rintihan kita, mendengar suara kita, bangun malam. Dan insya Allah yang penting kita selalu husnudan kepada Allah. Yakinlah Allah memilihkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Assalamualaikum Ustaz yang selalu dicintai Allah. Anda mau tanya apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu? Apakah sama dengan yang dilakukan oleh para sahabat atau para tabi'in? Bagaimana dengan pahalanya dari Ifa di Malang? Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mencintai semua pendengar setia radio dakwah Islamiyah. Allahumma amin. Mengenai sunnah Rasul, definisinya itu ada dua. Definisi menurut ahli hadis dan definisi menurut ahli fikih. Kalau menurut ahli hadis, definisi sunnah itu adalah ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة semua yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat itu sunnah. Jadi seluruh aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Seluruh yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau, perjalanan hidup beliau dan segala yang keluar dari beliau itu adalah sunnah. Jadi semuanya sunnah secara umum. Adapun menurut ahli fikih, maka sunnah itu eh, menjadi salah satu hukum dari lima hukum. Ada wajib, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, kemudian ada haram. Ada haram, ada lima. Nah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala bufa fa'iluh walam ya'tam tariku. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Nah sepertinya yang anda tanyakan ini uh, sunnah Rasul dalam arti ya ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ajarannya Rasulullah namanya sunnah Rasul. Namun demikian juga ada sunnah sahabat sunnah khulafa ur rasyidin. Sebagaimana Rasulullah dalam salah satu wasiatnya beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk sepeninggalku nanti. Ya, seperti itu. Jadi itu sunnah ya. Kemudian kalau dari sahabat secara khusus disebut juga dengan asar, asar peninggalan para sahabat. Demikian pula tabi'in disebut dengan asar peninggalan tabi'in seperti itu. Assalamualaikum, maaf, maaf Pak ada lagi yang saya tanyakan lagi. Kalau pas kapan itu dijelaskan baca Al-Fatihah boleh di mana aja berarti boleh dong Al-Fatihah dikategorikan zikir. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Betul sekali itu ya, itu betul sekali. Jadi memang Al-Fatihah adalah zikir. Al-Fatihah itu adalah zikir. Ketika Anda baca Al-Fatihah Anda sedang berzikir. Jadi Al-Fatihah walaupun dibaca di dalam sholat yang kita ulang-ulang minimal 17 kali sehari semalam belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah namun juga boleh dibaca kapan saja Al-Fatihah itu sambil berjalan baca Fatihah sambil duduk baca Fatihah dijadikan sebagai zikir baca Fatihah bagus sambil dihayati dan juga tentu dengan uh, dengan pikir-pikir yang lainnya karena pikir itu sangat banyak Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu merahmati Anda. Apakah jika meminta sesuatu harus yakin pasti dikabulkan? Bagaimana jika sudah meminta tapi belum dikabulkan? Sehingga terkadang kita meminta kurang yakin akan dikabulkan. Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar kalau kita meminta kepada Allah itu kita harus yakin dikabulkan. Enggak boleh kita minta itu kita setengah-setengah enggak boleh. Harus yakin dikabulkan. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin doanya dikabulkan. Kemudian kalau saya sudah minta-minta kok enggak dikabul-kabulkan, ah, jangan suudon, jangan perasaan buruk. Allah mengabulkan. Tapi dengan caranya Allah. Allah tahu maslahatnya. Ibaratnya, ibaratnya sekarang anak kecil. Kalau bapak atau ibu punya anak umur eh, lima 5 tahun, meminta kepada bapak atau ibu untuk dibelikan pedang. Nah, kira-kira bapak atau ibu memberi apa enggak? Tentu tidak. Sebagai seorang bapak dan ibu yang berakal, tentu kita tidak akan memberikan kepada dia pedang. Karena kalau kita dia kalau kita memberikan kepadanya pedang akan disalahgunakan berbahaya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tahu maslahat kita. Kita berdoa, berdoa, berdoa dikabulkan dengan caranya Allah. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin besok lusa, mungkin tahun depan, mungkin dua tahun lagi, mungkin tujuh tahun lagi, mungkin dua puluh tahun lagi, mungkin empat puluh tahun lagi dikabulkan di dunia. Atau disimpan dikabulkan di akhirat atau tadi untuk nolak balak. Semuanya dikabulkan. Yang penting jangan putus asa dalam berdoa. Doa terus, doa terus, doa terus. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika seorang itu berdoa, ya doa itu adalah ibadah. Kemudian doa juga memberikan ketenangan, kedamaian. Kemudian juga ketika berdoa itu alhamdulillah kita tidak dicap sebagai orang yang sombong. Karena kalau nggak mau doa dicap sebagai orang yang sombong. Jadi doa, jangan putus asa. Doa, doa dikabulkan oleh Allah, dikabulkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Saya mau tanya Apakah sebelum kita salat Lalu kita bersentuhan dengan orang non-Islam Apakah wudhu kita batal Dan bagaimana cara salat yang khusus Sedangkan pikiran kita kadang-kadang ingat Tentang keduniaan Dan kembali lagi ingat kepada Allah Apakah ini juga dikatakan khusyuk Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersentuhan dengan non-muslim itu tidak membatalkan wudhu ya. Karena non-muslim itu uh, yang najis bukan badannya tapi akidahnya. Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, najis akidahnya. Jadi kalau ada orang laki-laki uh, muslim bersentuhan dengan laki-laki non-muslim atau wanita muslimah bersentuhan dengan wanita non muslim nah, itu enggak batal karena tidak tidak membatalkan wudhu itu. Kemudian eh, ketika sholat kita sudah berusaha khusyuk ternyata pikiran dunia datang. Terus bagaimana solusinya? Ya memang itu. Memang orang itu kalau sholat selalu digoda. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, ketika orang itu dalam sholat setan datang dan setan mengatakan kepada dia ada dekuru kada ada dekuru kada. Ya, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu itu, sehingga semua yang kita lupa dijadikan ingat dalam sholat itu. Itu memang budaya daya setan, tapi kita jangan putus asa. Kita jangan pernah putus asa, berjuang tuh mujahadah terus. Begitu ada pikiran lain datang, kita usir. Pikiran lain datang, kita usir. Terus latihan khusyuk. Yang penting Anda punya komitmen, saya mau sholat khusyuk, saya kepingin menikmati sholat, saya kepingin hidup bahagia, dan saya ingin mendapatkan banyak kebaikan dunia akhirat kemudian anda kuatkan hati bismillah tawakal Allah salat khusyuk insyaallah anda bisa kalau ada pikiran-pikiran yang lain segera diusir dan dengan seringnya perjuangan insyaallah anda akan mendapat kemenangan Assalamualaikum Ustaz Rasulullah membaca ayat demi ayat secara terputus-putus. Maksudnya gimana? Jazakumullah khair dari Ida. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis sahih berbunyi seperti itu ya, bahwa Rasulullah itu ya ya qira'atahu ayah eh, yaqta'u qira'atahu ayah-ayah. Jadi Rasulullah membaca ayatnya secara terputus-putus. Maksudnya Rasulullah kalau membaca itu satu ayat satu ayat. Ya, bismillah alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين nah, gitu jadi satu ayat satu ayat nggak disambung itu bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau misalnya seperti seperti alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak ah gitu ya dipotong satu, satu, satu ayat satu ayat itu cara baca Rasulullah SAW. Walaupun demikian seandainya ada yang nyambung misalnya Fatihah ya. Iya karena Abu Dua iya karena Sta'inuh dinas siratal mustaqim itu tidak apa-apa boleh dan tidak ada khilaf tentang bolehnya. Tapi yang sunnah Rasulullah SAW itu adalah dibaca ayat demi ayat. Itu lebih khusyuk dan itu juga lebih bisa menghayati maknanya. Assalamualaikum Ustaz, apakah tiap baca al Fatihah harus didahului dengan ta'awud? Jazakumullah khair dari Ida di Jalan S Pranoto. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau baca Fatihah tidak harus didahului dengan ta'awud ya, tidak harus didahului dengan ta'awud kecuali kalau di dalam sholat rakaat pertama. Rakaat pertama itu sebelum baca Fatihah ta'awud dulu. Adapun kalau seandainya di luar sholat ya, kalau kita baca fatihah maka tidak harus didahului dengan ta'awud langsung bismillah, kemudian Fatihah boleh atau kalau seandainya mau ta'awud juga boleh. Karena secara umum juga Fatihah merupakan ayat uh, merupakan Al-Qur'an yang kita juga dianjurkan kalau mau baca Quran bertawud Jadi jawabannya kalau di luar sholat uh, itu membaca ta'awud boleh, tidak dan boleh, tidak juga boleh. Adapun kalau dalam sholat rakaat pertama maka sebelum Al-Fatihah ta'awud dulu. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis Qudsi? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Qudsi itu adalah hadis uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Dan ada beberapa beda dengan ayat Quran. Beda yang pertama, kalau ayat Quran itu mutawatir, Ayat Quran itu pasti soheh, tidak ada khilaf tentang kesohihannya, soheh pasti. Adapun kalau hadis kutsi itu tidak mesti soheh, sama dengan hadis yang lain. Ada yang soheh, ada yang tidak, ada yang palsu dan yang lainnya. Sehingga perlu dikaji kembali dari segi kesohihannya, dari segi sanatnya. Kemudian beda pula, hadis kutsi itu redaksinya dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran, eh, redaksinya dari Allah lafduhu wa ma'anihi, lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis enggak, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara beda pula kalau ayat Quran kita ta'abbud beribadah kepada Allah dengan membacanya. Satu huruf kita mendapatkan satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh. Kalau hadis sama dengan hadis-hadis yang lainnya, tidak seperti Al-Qur'an tadi. Itulah di antara beberapa beda tentang hadis kutsi dengan ayat Quran. Jadi pada intinya hadis kursi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum Bapak, saya seorang mu'alaf baru dua bulan. Apa saya berdosa Pak apabila saya mengutuk Al-Fatihah saat sholat? Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mu'alaf ya, baru masuk Islam dua bulan, apakah berdosa kalau membaca Fatihah saat sholat? Ya, enggak berdosa. Ya, Anda betul. Jadi ketika sholat baca Fatihah itu benar. Dan ya, memang dalam sholat kita selalu baca fatihah pada tiap-tiap rokaat itu rukunnya sholat. Jadi nggak berdosa, benar sekali itu. Ya, mungkin itu dulu pertanyaan bisa dihandle. Jadi sekali lagi, seandainya ada yang belum terjawab, ya mohon dimaafkan karena mungkin ada yang uh, eh, pertanyaan tentang masalah khilafiyah yang memang kita sengaja tidak membahas masalah khilafiyah di sini dan marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, kami mohon kepadamu maaf. kami mohon kepadamu sehat walafiat sejahtera dalam agama, dalam dunia, dan dalam akhirat. Wahai Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Dan berilah kami, ya Allah, karunia kebaikan-kebaikan dari dirimu. Berilah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Wahai yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Arhamar Rahimin Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang Jadikanlah kami semua sebagai penyayang-penyayang Sehingga kami selalu mendapatkan sayangmu ya Allah Jangan kau jadikan kami orang-orang yang tidak mempunyai sifat sayang Sehingga kami terhalangi dari sayangmu ya Allah Allahumma kfina bihalalika al haramik Wa aghnina bifadlika amman siwak Wahai Allah karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal Jauhkanlah kami dari yang haram. Jadikanlah kami merasa cukup denganmu, sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.